بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jemaah pengajian tafsir Al-Qur'an Rahimahkumullah Pada hari ini, malam ini kita dimudahkan oleh Allah bisa ikut berkumpul karena kita sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ingin belajar Al-Qur'an. Kitab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang sangat dimuliakan dan tidak ada di muka bumi ini lebih mulia daripada Al-Qur'an. Karena itu para ulama tafsir dan ulama ulumul Quran mereka bersepakat bahwa asyraful kutub kitabullah paling mulianya kitab adalah kitab Allah yaitu Al-Qur'an wa asyrafun nas ahlul Qur'an dan paling mulianya manusia adalah ahlul Quran. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah bersungguh-sungguh memuliakan Al-Qur'an. Pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir juz 30. Dan alhamdulillah kita akan membahas pada malam ini yaitu surah At-Takwir.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 المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إلا إلا أن يشاء الله Rabbul Alamin Subhanallah Surah At-Takwir Diambil dari kata kawaroh yukawiru artinya menggulung ketika kata kawaroh ini dinisbahkan atau dikaitkan dengan matahari maksudnya adalah dipadamkan cahaya matahari Allah Subhanahu wa taala berfirman di pembukaan surah Takwir idha syamsu kuwirat ketika matahari digulung maksudnya dipadamkan cahayanya. Karena kata kuwirot inilah kemudian dipilih isim masdarnya atau kata dasarnya menjadi at-takwir. Inilah yang di, menjadi nama surah. Jadi kalau ditanya mengapa surah ini diberi nama surah at-takwir karena di pembukaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman idza syamsu kuwirat. Dari kata kuwirat ini diambil kata dasarnya menjadi at-takwir. Ada satu riwayat yang menunjukkan keutamaan surah ini. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyamdura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya ainin." Siapa yang ingin melihat atau menyaksikan pemandangan hari kiamat seakan-akan di depan matanya seperti dia melihat sebuah film. Siapa yang ingin menyaksikan peristiwa hari kiamat seperti di depan matanya, seakan-akan dia menyaksikan peristiwa itu dengan sesungguh-sungguhnya, atau seperti dia melihat sebuah gambar, sebuah film di depannya. Rasulullah SAW merekomendasikan fal maka bacalah Ida syamsu kuwirat. Bacalah surah At-Takwir. Wa ida sama um fatarat. Bacalah juga surah Al-Infitar wa ida sama un syakot. Baca juga surah al insyikok Jadi tiga surah ini yang menggambarkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat bagaimana matahari dipadamkan, langit terbelah dan seterusnya itu digambarkan secara detil dalam ketiga surah ini. Ini rekomendasi Rasulullah SAW untuk kita membaca ketiga surah ini dalam menyaksikan peristiwa hari kiamat. Bapak Ibu Rukumullah, ada apa saja dalam surah ini mengenai hari kiamat. Perhatikan ayatnya. Di sini di pembukaan surah At-Takwir dari ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Ini menggambarkan enam peristiwa yang akan mengawali peristiwa hari kiamat. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat 13. Ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kiamat terjadi. Coba kita lihat apa saja peristiwa-peristiwa yang akan menimpa alam ini, menimpa manusia pada saat permulaan hari kiamat. Dan apa saja yang akan dialami alam semesta dan dialami oleh manusia setelah kiamat terjadi. Disebutkan dalam pembukaan surat Takwir enam peristiwa, lalu kemudian disebutkan lagi enam peristiwa sesudahnya. Mari kita lihat. Peristiwa-peristiwa yang akan mengawali hari kiamat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala matahari akan dipadamkan. Selama ini matahari belum pernah padam. Benar kita ada malam, tetapi bukan berarti matahari padam. Matahari masih menyala di tempat lain. Ini hanya karena perputaran bumi. Sehingga di bumi belahan sini malam, di belahan sana masih siang. Mataharinya tidak padam. Kalau matahari sudah padam, itu baru terjadi hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Ketika matahari dipadamkan. Berarti nanti Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan matahari. Lalu Apakah di alam akhirat tidak butuh matahari? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan matahari ini di alam akhirat. Di alam akhirat cahayanya lain lagi. Tapi dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa nanti di surga ada waktu pagi, ada waktu sore. Juga dalam banyak hadis diceritakan nanti ahlu surga akan mengalami waktu pagi, akan mengalami waktu sore. Itu pakai cahaya apa? Para ulama hadis termasuk Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau menceritakan bahwa nanti cahaya yang akan menyinari alam akhirat bukan cahaya matahari tapi dikatakan oleh Ibn Taimiyah setelah beliau meneliti ribuan hadis tentang apa cahaya yang akan digunakan pada hari kiamat nanti, beliau mengatakan nurun yudhi'u min ashir rahman yaitu cahaya yang memancar dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Bukan cahaya matahari. Matahari ini masih panas. Nanti di surga tidak ada panas indah sekali. Tidak bisa kita bayangkan. Itulah cahaya yang ada di alam akhirat. Yang kedua, bintang-bintang. Bintang-bintang yang selama ini masih bertahan pada porosnya. Kita tidak melihat bentuk poros itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mempertahankan bintang ini sesuai dengan ketentuannya pada porosnya dan tidak saling berbenturan. Dan kata Allah, ini tidak akan terlepas dari poros sebelum tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala memulai hari kiamat. Karena itu, ketika nanti hari kiamat terjadi kata Allah, yang akan menjadi tanda juga bahwa kiamat terjadi, bintang-bintang ini terlepas dari porosnya. Itulah disebut dengan istilah ingkadarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzan nujumung kadarat." Jadi bintang-bintang nanti akan terlepas dari porosnya. Nah, ketika tidak ada kendali antara bintang-bintang ini yang jumlahnya bermiliar-miliar. Ya. Coba sekarang ini kita sudah punya banyak alat teknologi yang canggih yang sudah mampu menangkap sebagian kenyataan ruang angkasa. Kita tidak usah repot-repot sekarang. Di zaman sahabat dulu mereka tidak pernah membayangkan bagaimana ruang angkasa. Kita sekarang bisa buka di YouTube, diklik tentang ruang angkasa, kita sudah menyaksikan bagaimana hasil teropong yang paling canggih abad sekarang. Mereka bisa merekam jumlah bintang-bintang di langit yang tak terhingga. Nah, karena itu semua dikendalikan oleh porosnya, maka tidak terjadi benturan. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika semua poros itu dicabut oleh Allah dan bintang-bintang itu tanpa kendali. Maka otomatis akan terjadi benturan-benturan yang tak terhingga ketika itu. Inilah makna ayat wa idzan nujumu kadarat. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa idzal kawakibun tasarat intasaroh sama bertaburan melepaskan dari porosnya tanda yang ketiga di bumi terjadi sebuah peristiwa besar bumi ini bertahan karena ada gunung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa gunung ini berfungsi sebagai pasak. Contoh misalnya, ya. Ini meja. Ini meja bisa kokoh, tegak, karena ada pasaknya. Bayangkan apa yang terjadi pada meja ini kalau dicabut pasaknya satu persatu. Maka meja ini akan roboh. Semua apa yang kita punya itu mesti bertahan kalau dia ada pasaknya. Ketika pasaknya dicabut, maka dia akan roboh. Sama dengan bumi. Bumi ini ketika dicabut pasaknya, maka bumi akan buyar. Dan pasak bumi adalah gunung. Bahasa Arabnya adalah al-jabal. Jamaknya al-jibal. Kata Allah, nanti ketika hari kiamat terjadi, bumi ini akan dihancurkan. Caranya bagaimana? Dicabut gunungnya. Allah firman, wa idzal jibalu suyirat ketika gunung-gunung dicabut. Kalau baca terjemahannya mungkin diartikan diperjalankan. Sebetulnya dilepaskan dari akarnya, itu maksudnya. Lalu Allah hancurkan gunung ini sehancur-hancurnya. Sampai-sampai dari saking halusnya ketika orang melihat hancurnya gunung itu berhamburan nampak seperti fata morgana. Allah berfirman dalam surah An-Naba, wasuyiratil jibalu fakanat saroba dan gunung-gunung itu dicabut dihancurkan sehancur-hancurnya sampai nampak seperti fata morgana karena itu setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menceritakan tentang hari kiamat selalu Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa gunung dihancurkan dan sejak itulah bumi berakhir. Tanda yang keempat. Ketika bumi sudah mulai hancur, maka otomatis manusia tidak akan sempat berpikir tentang hartanya yang paling mahal. Tidak akan sempat menyelamatkan kekayaannya yang paling dia banggakan. maka ketika itu harta yang paling dibanggakan akan diabaikan. Di antara harta yang paling dibanggakan oleh masyarakat Arab yang membuat mereka lupa segalanya sampai mereka lupa istrinya, lupa anaknya. Ketika mereka punya unta umur 10 bulan mau melahirkan sudah. Ini harta yang paling mereka banggakan melebihi istri mereka, melebihi anak mereka sudah. Kata Allah, ketika itu unta yang sudah hamil 10 bulan itu diabaikan juga oleh mereka. Unta yang hamil 10 bulan disebut al ishar Allah firman, "Wa idzal isyaru uttilat." Kalau orang Indonesia mungkin bukan unta, mobil Ferrari atau apa mobil Jaguar apalah yang mewah gitu saya hanya tahu namanya doang saya nggak tahu nggak tahu bentuk mobil itu tapi katanya itu paling mahal nah itu akan diabaikan juga ini gambaran yang dialami oleh manusia jadi saking manusia bingungnya tidak punya tempat tinggal. Mereka seperti laron. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron. Bapak Ibu sekarang kita paham mengapa Allah menciptakan laron. Mengapa? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa nanti manusia di hari kiamat seperti laron itu. Kalau Allah tidak menciptakan laron, kita tidak paham ayat itu. Yauma yakunun nas kal faroshil mabsus. Dia terbang, nabrak cahaya, jatuh. Dia jalan, ketemu kawannya, dia tidak nyapa. Dia lep, lepaskan sayapnya sampai sayapnya ber, berserakan di rumah kita dia lupa semuanya. Seperti itu kondisi manusia nanti. Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Dalam dalam surah ini Allah menggambarkan bahwa harta yang paling manusia banggakan diabaikan. Wa idzal insyaru utilat. Tanda yang kelima binatang-binatang bahasa Arabnya al-wuhush. Karena bumi sudah berubah, struktur bumi juga sudah berubah, dan goncangan sudah terjadi di mana-mana, lautan meluap, dan Allah tunjukkan di beberapa peristiwa, kita menyaksikan langsung bagaimana cara Allah menaikkan air laut ke daratan, disebut istilah tsunami. Dan cara itu nanti yang akan terjadi itu baru mukodimah mukodimah bahwa boleh jadi nanti semua daratan akan ditelan oleh laut kata Allah wa idzal biharu fujirat jadi nanti Allah akan meluapkan ini laut menelan daratan maka binatang-binatang keluar dari sarangnya dari lubangnya dihalau oleh semua air ini maka binatang berkumpul, berkumpul, akhirnya berkumpul di sebuah tempat. Allah firman, wa idal wuhushu hushirat. Ketika semua binatang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah binatang-binatang yang dikumpulkan oleh Allah liyaqtassu ba'duhu ba'dha untuk saling membalas saling membalas. Jadi mungkin ada binatang yang pernah memakan anaknya, memakan kawannya dan sebagainya, maka Allah perintahkan untuk membalas ketika itu. Karena binatang tidak ada hisap. Binatang tidak ada pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Maka Allah hanya memberi kesempatan sekali itu untuk saling membalas. Setelah itu Allah perintahkan agar semua binatang itu mati seketika. Allah firman, "Kuni turaba." Wahai binatang semua, jadilah kalian debu. Inilah yang disaksikan orang kafir ketika itu mereka melihat, "Oh, enak banget ya jadi binatang. Gak ada hisap. Jadi tanah doang." Akhirnya orang kafir ketika melihat di depannya ada neraka, langsung dia berdoa minta kepada Allah agar juga dijadikan seperti binatang itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir ketika sudah melihat tempatnya di neraka, dia ingin seperti binatang itu menjadi tanah. Itulah asal muasal mengapa mereka minta agar dihancurkan menjadi tanah. Karena dia melihat mereka melihat binatang dihancurkan tanpa dihisap, tanpa ada pembalasan. Berbeda. Manusia bukan binatang. Manusia Allah kasih bekal. Manusia Allah kasih akal supaya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu ada pengajian manusia. Belum pernah saya diminta mengisi pengajian kucing pengajian kambing belum pernah. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah mengerti halal haram. Dan memang dia tidak ada hisapnya. Karena itu Allah kumpulkan hanya untuk dihancurkan. Wa idal wuhushu husyirat. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu laut yang nanti akan diluapkan oleh Allah dan akan menelan semua daratan ternyata bukan hanya diluapkan. Kalau peristiwa tsunami itu airnya masih air biasa, air laut. Tapi di hari kiamat nanti air itu menjadi api. Benar-benar berubah menjadi api. Dan nanti coba buka di YouTube tulis fire in the sea. Api di bawah laut. Ternyata banyak sekali bukti-bukti ilmiah memperlihatkan bahwa banyak api menyala di bawah laut. Artinya apa? Tidak mustahil nanti bahwa air yang Allah luapkan ini dia akan dipanaskan dan membawa api. Allah berfirman, "Wa idzal biharu sujirat." Ketika air laut dipanaskan. Sampai di sini enam tanda ini ini enam tanda yang terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Setelah itu terjadilah hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat muncul tanda yang pertama setelah hari kiamat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia sesudah matinya. Cara Allah menghidupkan manusia sudah mati apa? Allah pertemukan rohnya dengan jiwanya. Allah pertemukan rohnya dengan jasadnya sehingga dia berkawin kembali. Dalam bahasa Arab berkawin Zawwajah yuzawiju. Maksudnya apa? Menyatu kembali menjadi hidup. Allah firman wa idhan nufusu zuwijat. Ketika roh dan jiwa dikawinkan kembali maka manusia menjadi hidup lagi setelah mati. Ini tanda pertama setelah kiamat terjadi. Jadi ditandai dengan apa? Ditandai dengan hidupnya manusia kembali setelah mati. Kenapa manusia hidup lagi? Karena manusia akan dihisap. Binatang selesai sudah, dia mati sebelum kiamat. Kenapa? Karena dia tidak ada hidup lagi bagi binatang. Tidak ada hisap bagi binatang. Manusia menjadi tanda pertama setelah kiamat terjadi. Wa idzan nufusu zuwijat. Kemudian tanda kedua adalah pemandangan yang paling menakutkan. Allah Subhanahu wa taala akan menghisap setiap perbuatan dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan di antara dosa yang paling Allah Subhanahu wa taala benci adalah membunuh anak bayi yang tidak berdosa. Bapak Ibu rahimakumullah. Anak bayi dalam bahasa Arab disebut al-mau'uda. Jadi anak bayi yang dibunuh hidup-hidup disebut dengan istilah al-mau'uda. Ini ada ceritanya. Dulu masyarakat Arab adalah masyarakat yang suka berperang. Mereka butuh anak-anak yang laki-laki. Setiap kali lahir anak perempuan, mereka tidak suka karena wanita tidak bisa dibawa perang wanita tidak bisa menjadi tentara. Dalam pikiran mereka tidak membanggakan. Setiap kali lahir anak perempuan, mereka bermuka legam, benci. Ada beberapa cara mereka membunuh anak perempuan. Ketika sang ibu sudah mau melahirkan, ini cara pertama. Ketika sang ibu mau melahirkan. Dulu masih sangat tradisional dia nongkrong di, di di sebuah tempat tapi di sampingnya sudah digali kuburan ketika yang lahir perempuan langsung digeser pelek dimasukin ke kuburan di sampingnya langsung ditutup kalau yang lahir laki-laki langsung dibawa pulang itu cara pertama cara kedua anak perempuan ini setelah lahir dibiarkan hidup sampai besar, sampai dia bisa mengerti mana baik, mana buruk. Ketika itu tiba saatnya untuk dibunuh, maka didandarin hari itu, dibikin eh, perhiasan baginya, diberi pakaian yang baik, lalu oleh bapaknya dibawa jalan-jalan. Jalan-jalannya diajak naik ke sebuah tebing yang sangat tinggi Begitu anak itu berdiri di atas tebing yang tinggi itu, langsung disodok di belakang sehingga dia jatuh terpelanting, terbentur kanan kiri di tebing yang curam itu. Dan dibiarkan di jurang itu mati atau hidup. Cara ketiga, ini yang pernah dialami oleh seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiallahu an. Umar bercerita bahwa ya suatu hari ini Omar duduk sendirian di masjid Umar kadang tersenyum kadang menangis tersenyum menangis tersenyum menangis sahabat yang melihat wajah Umar ini berubah-ubah dia bertanya ya Umar mabika wahai Umar kenapa kamu kok kadang tersenyum menangis tersenyum menangis ada apa kata Umar Amma tabassumi atau dohki, dohkati, adapun senyumku atau tang atau ketawaku, aku punya pengalaman di zaman jahiliyah. Kata Umar, aku punya pengalaman di zaman jahiliyah. Setiap orang Mekah yang keluar dari kota Mekah, dia wajib membawa batu untuk disembah dari kota Mekah. Waktu itu saya lupa tidak bawa batu. Saya hanya membawa kurma. Maka aku bikin kurma itu patung dan aku sembah. Ketika aku lapar, aku makan tuh kurma. Aku makan tuh patung. Jadi kata Umar, aku bodoh ketika aku masih jahiliyah. Aku membikin Tuhan dan aku makan Tuhan. Makanya Umar ketawa. Betapa bodohnya aku, aku yang bikin Tuhan, aku makan Tuhan. Adapun mengapa aku menangis kata Umar, aku teringat aku punya anak perempuan dan setelah aku besar aku dandanin, aku beri pakaian yang baik. Hari itu aku sudah berniat membunuh anakku. Aku bawa ke tengah padang pasir, dia menyaksikan aku bikin kuburan untuk dia. Dan ketika kuburan sudah selesai, aku angkat dia untuk aku masukkan ke kuburan itu. Dan aku masih ingat tangannya yang suci dan bersih, dia sempat membersihkan jenggotku dari debu karena aku menggali kuburan itu. Tapi aku tega, aku masukkan dia ke dalam kuburan itu dan aku pendam sampai mati. Umar menangis melihat peristiwa itu dan ingat peristiwa itu. Nah, ini Bapak Ibu Allah disebut dengan istilah al mawudah Kata Allah, nanti di hari kiamat anak-anak yang dibunuh hidup-hidup ini termasuk sekarang ini pengguguran ya dengan maksud hanya untuk mengelabuhi hasil perzinaan dan sebagainya itu sekarang lagi lagi musim sekarang ini berapa banyak anak-anak zina itu yang dibunuh dimutilasi dan sebagainya itu akan Allah kumpulkan dan Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Allah bertanya kepada anak bayi ini, "Kenapa kamu dibunuh? Dosamu apa?" Para ulama tafsir mengatakan bahwa ini gambaran bahwa betapa Allah akan sangat menghukum dengan dahsyat para pembunuh itu. Karena apa? Karena kalau yang tidak berdosa saja ditanya, apalagi yang membunuh. Allah firman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Ketika anak bayi itu yang dibunuh hidup-hidup ditanya oleh Allah, "Apa dosamu? Kenapa kamu dibunuh?" Maka ini menggambarkan bahwa hukuman bagi sang pembunuh adalah sangat dahsyat. Ini tanda kedua. Tanda ketiga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Dan mereka menunggu. Menunggu menunggu apa yang akan terjadi. Sehari di padang mahsyar sama dengan 50 ribu tahun di dunia fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana sehari sama dengan 50.000 ribu tahun di dunia Bapak Ibu Allah ketika itu mereka menunggu menunggu apa yang terjadi Bapak Ibu tiba-tiba setelah itu setelah sekian lama mereka tidak tahu kapan yang jelas kondisi sangat menakutkan ketika itu tiba-tiba mereka melihat lembaran amal ditebarkan. Disebut dengan istilah as-suhuf. Ditebarkan disebut dengan istilah nushirat. Allah firman, "Wa idas suhufu nushirat." Lembaran itu bertebaran, bertebaran menuju pemilik masing-masing dan tidak tertukar. Sudah otomatis. Dan orang-orang yang isinya isi lembarannya adalah amal soleh, dia sudah siap-siap dengan tangan kanannya. Insya Allah kita semua menerima kitab kita dengan tangan kanan insya Allah. Allahumma yassir biyadina al-yumna. Allahumma taqabbal kitabana wa suhufana biyadina al-yumna. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita semua menerima kitab kita dengan tangan kanan. kanan. Tapi nasib mereka yang mengisi lembaran itu dengan dosa-dosa, dengan maksiat. Ketika pas lembaran itu mendekat, dia mencoba mengangkat tangan kanannya terbelenggu. Diangkat terbelenggu, diangkat terbelenggu. Akhirnya dia menerima dengan tangan kirinya. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa wa amma man utiya kitabahu bishimali fayakul ya laitani lam uta kitabiyah orang yang menerima bukunya dengan kiri dia mengatakan ya Alangkah enaknya kalau aku tidak menerima kitab ini. Apa gunanya aku hidup? Kalau hanya untuk masuk neraka, kalau hanya untuk diazab, salahnya sendiri. Allah sudah kasih hidup, kenapa kamu isi dengan dosa-dosa? Maka barakumullah, tidak mungkin salah adres. Semua sudah tertata rapi. Ada seseorang yang ketika kitabnya mendekat dia mencoba menghindar. Dia ketika tangan kanannya terbelenggu, mencoba tangan kirinya disembunyikan di belakang punggungnya supaya kitab itu tidak sampai kepada dirinya. Ternyata kitab itu mendekat, mendekat dan sampai ke tangan kirinya dari belakang punggungnya. Allah bercerita, "Wa amman utiya kitabahu wa ra'a فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا kata Allah adapun orang yang menerima bukunya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya dia mengatakan, waduh, celaka aku. Ya Yad'u suburo, celaka aku. Allah ceritakan sebabnya apa? Innahu kana fi ahlihi masruro. Dia sudah senang duluan. Sudah bersenang-senang di dunia. Dia tidak mau capek-capek mentaati Allah. Dia sudah pengen bersenang-senang dengan dosa-dosa di dunia. Ya sudah, ini akibatnya. Dia tidak yakin akan ada hisap, tidak yakin akan dibangunkan lagi dari alam akhir dari kuburan dia menyangka sudah kematian selesai. Ini dia peristiwa wa suhufu nushirat. Kemudian tanda yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengelupas langit. Bapak Ibu, siapa yang sempat melihat tukang sembelih kambing di hari raya kurban ketika mengelupas kulit binatang yang disembelih. Bagaimana cara mengelupasnya itu? Di ya. Iya, di set ya, kemudian dia dilipat itu kulitnya. Persis sama. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan kasyatoh yaksutu. Mengelupas kulit ke binatang itu disebut kasyatoh yaksutu. Kata Allah, wa idas sama'u Kushitot, Ketika nanti langit dikelupas seperti dikelupasnya kulit binatang dari tubuhnya. Seperti itu. Setelah itu Allah melipat seperti melipat kertas. Allah firman, yaumanat natwis sama katoyis sijilil kutu. Pada hari itu kami melipat langit seperti kami melipat kertas. Mengapa? Apakah alam akhirat tidak butuh langit. Alam akhirat tidak pakai langit ini. Semua langit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langit tujuh lapis itu semua hanya untuk dunia. Maka ketika tiba hari kiamat semua langit ini ditutup oleh Allah, dilipat oleh Allah, dikelupas lalu disatukan kembali satu kesatuan seperti sedia kala. Jadi tadinya tidak ada langit, tidak ada bumi. Tapi ini dari satu kesatuan. Allah pecahkan jadi langit, jadi bumi, dan jadi bintang-bintang. Setelah itu nanti Allah satukan kembali seperti semula. Allah firman, wa idas sama'u kushitot. Tanda yang kelima Neraka semakin dipanaskan karena sudah dipersiapkan untuk para penghuninya. Semakin dekat para penghuninya. Atau kalau bahasa kita, bahan bakarnya sudah mulai berdatangan. Siapakah bahan bakar neraka? Hmm? Manusia-manusia yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang sibuk dengan dosa-dosa dan batu-batu yang mereka sembah. Wakuduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu yang mereka sembah. Allah firman, "Wa idzal jahimu su'irat." Apakah sekarang neraka sudah ada? Sudah ada. Apakah neraka ini menyala? Menyala. Bahan bakarnya mana? Belum ada. Siapa? Manusia ditunggu. Makanya neraka ini pernah mengeluh kepada Allah, "Ya Rob, ini aku ba'di Allah. Ya Allah, aku makan diriku sendiri. Dalam hadis dikatakan, hadis hadis sahih. Neraka minta kepada Allah, "Ya Rob, aku makan diriku sendiri." Maka Allah meringankan neraka ini, panasnya dikurangin dan dipercikkan kepada bumi sebagian. Itulah musim panas. Di musim panas itu bagian dari percikan panasnya api neraka. Bapak Ibu yang merasakan musim panas, ya Allah, saya pernah merasakan musim panas. Ya. Di Saudi Arabia itu musim panas luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Di negara-negara yang mengalami musim panas di situ, banyak sekali saya baca koran mati karena kepanasan. Kalau kita tidak mengalami itu ya. Makanya kita ini dikatakan Indonesia ini surga. Benar, kita bersyukur kepada Allah. Kita itu kalau hidup di negara yang ada empat musim, pas musim dingin kita keluarkan baju-baju tebal. Nanti pas musim panas kita masukin, jadi ada lemari khusus untuk baju tebal. Itu nggak keluar-keluar kecuali musim dingin. Di sini tidak ada begitu. Kita semua pakainya sama. Nah, berkemula termasuk juga panasnya penyakit panas. Jadi alhumma disebut. Ya, makanya kalau kita kena penyakit panas apa? Fa'abriduhu bilma kompres dengan air yang dingin. Itu termasuk dari percikan dari panasnya api neraka. Ini wa idal jahimu su'irat. Yang keenam surga. Surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada calon-calon penghuninya. Karenanya penghuni surga, calon penghuni surga, mereka bergembira melihat tempatnya, melihat ruangannya. Mereka cerah ceria ya. wujuhu yauma idzim musfira dhahikatum wajah-wajah mereka cerah ceria melihat tempatnya di surga kapan ini ketika surga didekatkan Allah firman wa idzal jannatu uzlifat ketika surga didekatkan inilah enam tanda yang terjadi setelah hari kiamat terjadi Begitu semua ini terjadi, Bapak berkumullah, ketika itu semua manusia menyesal. Yang kafir menyesal, jelas. Mereka menyesal. Kenapa? Karena emang nggak punya apa-apa. Mereka nggak yakin akan hidup lagi. Tiba-tiba mereka hidup. Tiba-tiba mereka menyaksikan alam akhirat. Mereka mengatakan, ya salah, salah, salah jalan. Aku menyesal mereka. Kalau yang kafir memang menyesal. Sampai mereka ingin jadi seperti tanah. Ini kata Rasulullah, mu'minuhum. yang mukmin juga menyesal. Kenapa? Kalau yang mukmin menyesal, mengapa dulu di dunia aku tidak maksimal jadi orang Islam? Aku setengah hati, banyak waktu terbuang, Allah kasih 24 jam aku sia-siakan. Banyak amal soleh aku tidak kerjakan. Quran hanya aku simpan, tidak pernah aku baca. Malam-malam aku tidak bangun sholat tahajud, padahal Allah buka pintu tahajud bagiku. Sholat aku sering abaikan, bahkan sering akhir-akhirkan, bahkan aku sudah nggak sempat menikmati sholat dan seterusnya. Sedekah aku tidak pernah bersedekah. Pengajian banyak, Majlis taklim banyak aku tidak sempat hadir. Aku nggak merasa penting dan itu. Akhirnya dia hanya tinggal namanya aku seorang muslim. Akhirnya dia menyesal. Allah firman alimats nafsum ma'adorts. Pada hari itu semua jiwa baru tahu, baru tersadar dan akhirnya mereka menyesal. Bapak pada bagian kedua dari surah At-Takwir ini, ini bagian akhir. Allah buka dengan sumpah-sumpah. Ini dari ayat berapa itu? Hmm? Ayat 15 ya. 16 17 18. Ini sumpah-sumpah sampai ayat 18. Ini jadi surat takut dibagi dua oleh Allah. Separuhnya itu cerita tentang peristiwa hari kiamat, baik sebelumnya dan sudahnya. Nah, pada bagian kedua ini penutupnya adalah agungnya Al-Qur'an sebagai bekal untuk kita kembali ke alam akhirat. Untuk menggambarkan Al-Quran, kitab yang agung, Allah bersumpah dengan ciptaannya yang sangat luar biasa. Yang nanti akan Allah hancurkan ciptaan itu semua. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang bersembunyi yang tidak kelihatan disebut dengan istilah al-khunnas. Ya, di siang hari nggak kelihatan itu bintang saking jauhnya. Allah firman, "Fala uqsimu bil khunnas." Nah, juga Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang kadang nampak kelihatan dan kadang tidak. Disebut al-kunnas. Jadi ada bintang-bintang kalau di siang hari nampak, eh, tidak nampak, di malam hari nampak. Ada bintang yang Allah tidak tampakkan baik siang maupun malam saking jauhnya disebut al-khunnas. Tapi ada yang bintang yang kalau malam hari nampak dia besar. Tapi siang hari kita tidak nampak. Disebut al-kunnas. Allah firman, al-jawaril kunnas. Allah bersumpah lagi dengan malam yang datang secara perlahan. Tidak secara tiba-tiba. Bayangkan Bapak Ibu Allah. Kalau seandainya malam ini datang secara tiba-tiba. Pas kita jam 12 siang kita bekerja Tiba-tiba langsung malam seketika. Wah, gelap. Pas kita tidur malam hari, siang seketika. Ya Allah. Kata Allah, saking sayangnya aku kepadamu, aku atur ini proses malam sehingga aku datangkan malam secara perlahan. Seperti kereta api ketika dia ngerem secara bertahap mendesis. Perhatikan Allah menggambarkan bagaimana malam ini datang secara perlahan. As, as, as, as, as, as, as, as, as, as. Walaili idha as, as. Langsung kita tidur semua alam semua tenang Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pagi yang menghidupkan semua makhluknya. Suara burung berbunyi, manusia bangkit, jalanan macet di Jakarta langsung ketika itu. Nah, itu seperti anak bayi baru lahir, lihat dia bernafas. Nah, itu bahasa Arabnya tanafas, mulai hidup. Kata Allah, wasubhi ida idza Ada gerakan-gerakan, ada gerakan-gerakan, ada aktivitas, ada kegiatan. Itu di waktu pagi. Wasubhi ida idza Subhanallah, Bapak Ibu. Kata Allah, kamu ini melihat semua ini setiap hari. Itu aku semua yang mengatur. Kamu tahu, itu aku yang mengatur dan akulah juga yang menurunkan Al-Quran yang memberitakan kepastian hari kiamat. Apakah kamu kurang yakin ini Al-Quran pasti benar? Kenapa kamu tidak bersungguh-sungguh bersiap-siap? Seperti seorang mahasiswa, dia sudah tahu ada ujian, nggak belajar. Lalai. Ya sudah, begitu masuk ujian, nggak bisa menjawab. Kenapa? Oh, tidak belajar tapi dia mengatakan bahwa aku masih punya semester depan. Sekarang aku gagal, semester depan aku akan belajar. Itu ujian semesteran. Tapi kalau hari kiamat tidak. Sekali gagal, gagal selamanya. Tidak bisa balik lagi. Ada orang-orang yang menyesal. Dia minta kepada Allah, Qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan ma tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kalau kau ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Kata Allah, dunia sudah dihancurkan. Karena syarat untuk pindah ke akhirat sudah dunia dihancurkan. Maka tidak ada istilah kembali. Kenapa kamu kok tidak bersiap-siap dulu? Maka menyesal selamanya. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Di sini Allah menceritakan bahwa Al-Quran yang kuturunkan ini bukan kitab biasa. Ini informasinya sudah final. Tidak bisa ditawar-tawar. Jangan kamu menafsir-nafsirkan sendiri, mencari alasan untuk menghindar. Tidak, ini sudah final. Percaya atau tidak, kamu pasti akan dihisap. Yang baik akan dapat pahala, yang buruk akan dapat siksa. Allah berfirman di sini tentang Al-Quran. Dengarkan Allah berfirman. Baca sama-sama coba. Innahu laqawlu rasulin karim Dhi quwatin inda dhil arshi makin Muta'in samma amin وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان رجيم Bapak Ibu ini Al-Quran kata Allah ini Al-Quran firmanku innahu laqaul rasulin karim yang dibawa oleh rasulku ini malaikat Jibril mulia yang membawa firmanku ini firmanku kata Allah Bapak Ibu coba saya ingin tanya kalau satu hari Bapak Ibu dapat surat resmi dari orang yang paling Bapak Ibu banggakan. Contoh misalnya ya, kayak saya ini kan, orang biasa gitu ya. Tiba-tiba dapat surat dari Presiden Republik Indonesia diundang ke istana. Bapak dapat penghargaan. Tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Saya ingin tanya, kira-kira kita bangga nggak? Bangga kan? Bangga kan Pak? Bangga. Kita buka lagi sebelum tidur, kita buka lagi. Benar nggak nih? Kita ceritakan kepada saudara kita, keluarga kita. Nih lihat, aku dapat surat dari Pak SBY. Cerita kepada kawan-kawan. Bangga. Bapak Ibu, ini Al-Quran surat dari Allah yang punya langit dan bumi yang menciptakan presiden. Kenapa kok tidak bangga? Kenapa tidak bangga membacanya? Ini Al-Quran kata Allah Innahu laqul rasulin karim Ini firmanku Al-Quran Dibawa oleh Rasulku Ini mereka Jibril membawanya Tidak bangga Lalu Allah menceritakan mereka Jibril untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini asli. Mulia. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengubahnya. Karena malaikat Jibril yang membawa adalah makhluk yang paling kuat. Kata Allah, Ziquwah. Makhluk yang kuat. Tidak mungkin ada makhluk lain mencoba menguasai, mengubah isinya. Tidak mungkin. Zikuwah. Dia turun di langit ke bumi, membawa Al-Quran. Tidak mungkin bisa dilawan oleh makhluk apapun. Zikuwah. Karena Bapak Ibu Allah makhluk-makhluk jin, itu mereka berusaha untuk mengubah wahyu. Maka Allah kirimkan malaikat yang kuat. Sehingga dalam proses tembus ke bumi, itu butuh proses yang luar biasa. Maka malaikat yang Allah utus untuk membawa wahyu ini malaikat paling kuat, dzikuwa. Yang kedua, malaikat ini adalah punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indazil arsy makin. Indazil arsy makin. Yang ketiga, malaikat ini dipatuhi oleh semua malaikat karena dia pemimpin. Mutoin yang keempat, dia dipercaya sama amin. Makanya Pak Ibu ketika satu hari saya ditanya Pak Ustadz, ada nggak Pak Ustadz sifat seorang pemimpin dalam Al-Quran? Saya sebutkan ini dia. Mereka Jibril pemimpin malaikat, Allah kasih sifatnya bahwa seorang pemimpin harus punya kekuatan jasmani. Zikuwa. Yang kedua, dia harus dekat kepada Allah. Indadil Yang ketiga, dia beribawah mutoin. Yang keempat, dia terpercaya sama amin. Inilah empat sifat pemimpin yang baik. Makanya Rasulullah SAW, dia pribadi yang kuat. Bapak Ibu ingin tahu Rasulullah kuat? Satu hari ada seorang pegulat yang tidak terkalahkan di Jazirah Arabia di kota Mekah. Namanya Rukana. Dia datang ke Rasulullah, dia menantang Muhammad. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, bergulat dengan aku, aku masuk Islam. Disangkanya Rasulullah lemah. Kata Rasulullah, tanding, yuk. Dalam hitungan detik, dipelantingkan Rasulullah SAW, dia terjatuh. Kamu kok kuat Muhammad? Nah, iyalah, aku kuat. Ah, nggak percaya? Tanding lagi, tanding lagi. Yang kedua, dihituan detik terpelanting dia. Dia merasa malu. Akhirnya dia mengatakan, Muhammad, aku tidak beriman kepadamu kecuali pohon ini berbicara. Langsung Rasulullah perintahkan. Pohon berbicara. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kaget dia. Muhammad kamu tulang sihir. Loh, tidak. Lalu dia mengatakan, Muhammad, aku tidak akan beriman kepadamu kecuali kamu belah bulan menjadi dua belah. Kata Rasulullah, amma hadza fad'un nas. Adapun membelah bulan, kamu panggil manusia semuanya. Maka dipanggil semua manusia menyaksikan Rasulullah membelah bulan. Ketika itu langsung Rasulullah SAW mengangkat tangannya membelah bulan. Sebelahnya di sebelah gunung, separuhnya di gunung sebelahnya. Dan ternyata ini yang menyaksikan bukan hanya orang Arab ketika itu termasuk di India. Dalam sejarah kuno India, di situ ada tahun namanya tahun terbelahnya bulan. Dan sekarang kalau kita buka di Google atau di YouTube, di situ tulis coba bulan pernah terbelah. Langsung ada bukti-bukti ilmiahnya bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua. Allah sebutkan dalam Al-Quran Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ketika bulan terbelah, kiamat sudah dekat. Maka terbelahnya bulan adalah bukti semakin dekatnya kiamat. Itu sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan berkumullah. Jadi harus kuat. Karena itu saya nanti berkawan-kawan dan ibu-ibu nih biasakan ibu sempatkan olahraga ya jalan setiap hari minimal setengah jam karena termasuk bagian dari kesehatan bagian daripada ciri seorang mukmin yang baik kata Rasulullah al mu'minul kawi khairun minal mukminid dhaif mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang sakit-sakitan itulah pentingnya kita menjaga kesehatan kemudian Allah menyebutkan sifat Rasulullah yang menerima Al-Quran. Apa kata Allah? Nih. Pertama, wa ma sahibukum majnun, Yang menerima wahyu bukan orang gila. Karena orang kafir menuduh Rasulullah orang gila, majnun. Bukan, Muhammad tidak gila. Dia sadar. Bukan gila. Dia normal. Wa ma sahibukum majnun. Ini jawaban kepada orang-orang yang menuduh Rasulullah gila. Sampai sekarang masih ada tuduhan Rasulullah gila dengan gambar-gambar yang mengejek Rasulullah SAW. Masih ada. Tidak, Allah sudah membela. Yang kedua, Rasulullah pernah bertemu langsung dengan malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj pas di ufuk melihat langsung wajah malaikat Jibril yang asli. Kata Allah, qad ra'ahu bil ufuqil mubin." Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah bertemu langsung dengan malaikat Jibril. Ketika Rasulullah melihat langsung malaikat Jibril, Rasulullah SAW melihat lahu sittu jenah. Jibril mempunyai 600 sayap. Saddal ufuk. Ketika dibuka sayapnya, semua langit timur dan barat tertutup. Ya Allah, sebesar langit malaikat Jibril. Subhanallah ini walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Yang ketiga kata Allah Nabi Muhammad ini tidak pernah bakhil menyampaikan ajaran Allah. Semua yang Allah turunkan kepada Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Kata Allah, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin." Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bukan pernyataan setan mereka mengatakan bahwa ini mantra, ini setan yang mengatakan. Bukan kata Allah. Nih, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Bukan, ini Al-Quran. Kalau kamu tidak mau ikut Quran, mau kemana kamu? Bahasa Arabnya, fa'ayna tadhabun. Eh, mau kemana kamu? Eh, Masya Allah, orang-orang berlomba-lomba ke sana kemari, tidak ikut Quran. Hidupnya sia-sia. Hanya siap-siap masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ada seorang tidak beriman kepada Allah. Pagi-pagi sebelum subuh bangun, lari pagi. Masya Allah. Azan berkumandang, orang tidak, tidak beriman. Azan berkumandang, enggak sholat. Memang enggak beriman. Udah. Ketemu kawannya, Pak, Masya Allah, dari mana Pak? Olahraga tadi. Wah, sehat Pak? Sehat, Masya Allah. Selesai, dia makan bubur. Masya Allah. Badannya kekar berkeringat Wah, sehat Pak? Iya, siap-siap masuk neraka. <laughs> Fa'aina tadhabun? Mau kemana kamu? Kata Allah. Lalu Allah menyebutkan, ini Al-Quran peringatan bagi semua manusia. Siapapun manusia wajib ikut Quran, kata Allah. Tidak mau ikut Quran, pasti celaka. Kata Allah firman, In huwa illa zikrul lil alamin. Syaratnya apa? syaratnya harus punya kemauan. Tidak mau, tidak bisa ikut Quran. Contoh misalnya, barakumullah. Banyak orang sudah muslim. Tapi karena tidak mau ikut Quran, akhirnya dia juga sendiri tidak patuh. Kata Quran haram, maka dikerjakan. Kata Quran kerjakan, tidak dikerjakan. Banyak sekali. Makanya harus punya kemauan, jujur. Allah firman, liman sya'a minkum Harus punya kemauan untuk istiqomah. Tidak punya kemauan, tidak akan bisa ikut Quran. Makanya di hati ini sudah siap Pak. Harus siap ikut. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah rugi juga sama. Kita harus maksimal. Kata Allah, harus punya kemauan untuk istiqomah. Liman sya'a minkum ayistaqim. Liman sya'a minkum ayistaqim. Lalu supaya kita bisa istiqomah, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma, baca sama-sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, isinya ya Allah bantulah aku agar aku bersyukur kepadamu bertikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Semua kehendak di tangan Allah. Kita minta kepadanya. Kata Allah, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Semua keinginanmu tidak akan tercapai tanpa pertolongan Allah Subhanahu tanpa kehendak Allah Subhanahu وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين malam ini Pak banyak yang mau ikut pengajian di sini tapi karena belum dapat pertolongan dari Allah nggak nyampe ke sini ada yang kejebak macet ada yang macam-macam wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin benar ada yang karena tiba-tiba datang kegiatan datang penghalang akhirnya nggak bisa ikut minta tolong kepada Allah setiap amal soleh kita minta tolong kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi itulah kita harus minta kepada Allah Subhanahu Itulah surah takwir yang mudah-mudahan membuat kita semakin dekat kepada Allah dan bersungguh-sungguh bersiap-siap menuju dalam akhirat. Itulah tujuan kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, dari atap ini menarik tuh yang terakhir Ustaz. Dan kamu tidak mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ini kaitannya kan ikhtiar sama ikhlas yang kadang tuh ya saya sendiri lah saya pribadi udah ikhtiar banyak gitu ya tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan masih kurang seret gitu kadang masih mempertanyakan apa kenapa segala macam sepertinya ada ketidakikhlasan di situ gimana caranya supaya nggak seperti itu tak? maksudnya gimana mempertebal keikhlasan kita supaya kita yakin bahwa yang sudah kita ikhtiarkan itu memang sudah semaksimal mungkin dan ya memang itu yang dikehendaki Allah. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya berprasangka baiklah kepada Allah Kata Allah, ana inda dhunni Abdibi, Aku tergantung prasangka sang hamba. Ketika prasangkanya baik kepadaku, Allah, Allah kasih kebaikan. Ketika prasangkanya buruk kepada Allah, Allah kasih keburukan kepadanya. Maka sekalipun dikasih banyak, menurut dia, menurut dia ini sudah mencapai target, tapi karena prasangka buruk kepada Allah, maka Allah menjadikan itu sebagai bencana. Ada sebuah ayat Allah firman, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وهو خير لكم وعسى أن, تب أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu Tapi itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu suka sesuatu itu Tapi itu buruk bagimu Jadi kita harus merasakan baik kepada Allah Apa yang kita dapat itu terbaik Jangan tidak puas sudah ini terbaik dari Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Banyak orang yang lebih menderita daripada aku. Aku masih dapat sesuatu yang terbaik. Kita akan selalu tenang dan lapang dengan cara seperti ini. Makanya dikatakan khairul ghina al qanaah. Paling baiknya kekayaan adalah kepuasan. Paling baiknya kekayaan adalah kepuasan. Orang yang kaya apapun, kalau tidak pernah puas, tidak akan pernah menikmati kekayaannya. Tapi orang yang sesederhana apapun, tapi dia puas, maka dia kaya. Saya sering ketemu dengan tukang bubur. Itu tukang bubur. Dia buka gerobaknya dari jam 6 sampai jam 9. Selesai jam 9, saya datang ke sana, Pak, ada buburnya. Sudah habis, Pak. Apa terlambat tadi? Kenapa nggak bikin banyak, Pak? Udah cukup dah ini. Saya sudah cukup untuk makan hari ini. Besok buka lagi. Puas. Dia tenang bersama anaknya, bersama keluarganya. Ada orang sudah dapat bermiliar-miliar, nggak puas-puas. Akhirnya apa? Mencari lagi korupsi sana, korupsi sini. Padahal sudah kaya. Perhatikan, makanya rata-rata koruptor itu orang yang sudah kaya kan? Kenapa? Karena tidak pernah puas. Puaslah atas apa yang Allah berikan, kita akan menjadi orang paling kaya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Saat ini tidak di ayat yang 34 Rasulullah bukanlah yang enggan menerangkan yang goib. Maksudnya gimana itu? Ya, Karena kadang antara goib, tahayul itu kan beda-beda tipis gitu. Yang Ini menunjukkan bahwa terjemahan tidak sanggup menjelaskan maksud ayat, ayat Al-Quran. Jadi tidak cukup kita hanya bersandar kepada terjemahan. Jadi maksudnya adalah risalah Allah yang waib. Maksudnya itu. Jadi Rasulullah tidak pernah bakhil menyampaikan risalah Allah yang waib. Jadi wahyu ini waib, wahyu itu waib. Kita tidak tahu seperti bentuknya, begitu kita dapat Qurannya ini Qurannya benar tertulis tapi ini kan wahyu wahyunya gaib nah itu disebut al gaib makanya ini semua telah disampaikan oleh Rasulullah SAW donin artinya bakhil jadi Rasulullah tidak pernah bakhil menyampaikan apa yang Allah ajarkan semua disampaikan maka di hari kiamat tidak ada orang mengatakan ya Allah aku tidak tahu tidak ada tidak boleh kenapa sudah semua disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kenapa kamu tidak patuh? Aku sudah, aku tidak tahu ya Allah. Gak ada tidak tahu istilahnya. Kamu tidak belajar. Kamu tidak bersungguh-sungguh belajar. Salahnya kamu. Begitu. Karena semua telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada alasan bagi orang mukmin mengatakan tidak tahu. Oh, makanya wajib belajar, wajib belajar. Terima kasih. Mau bertanya, Ustaz? aborsi itu apakah termasuk pembunuhan yang nanti akan di ancam Allah di akhir mati itu yang pertama yang kedua apakah orang kalau udah taubatan nasuha tetap akan dipertanyakan dihisap keburukan-keburukan yang dulu terutama dia akan membaca dalam kitabnya sendiri sebagai contoh terus seperti Umar bin Khattab apakah akan tetap dipertanyakan oleh Allah karena telah membunuh putrinya ataukah dengan totalitasnya beliau dengan tobat nasuha itu ada diampuni dan akan nggak akan dibahas lagi masalah korban yang zaman dulu itu. Terima kasih. Saya jawab dari yang kedua aja. Atau batu tamhu makoblah dalam hadis sahih. Jadi taubat menghapus semua dosa sebelumnya. Jadi ketika seorang sudah bertobat dan taubat nasuha, maka taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Kemudian yang kedua, al-islamu yamhu maqablahu. Seorang yang tadinya kafir lalu dia masuk Islam dan Islamnya baik dan bersungguh-sungguh jadi seorang muslim, maka semua dosa ketika kafir dihapus oleh Allah SWT. Itu adalah al-Islam yang maqablahu. Makanya Umar bin Khattab insyaallah tidak dikenal itu. Nah, kemudian tentang aborsi. Para ulama fikih membahas tentang aborsi ini begini. Berdasarkan hadis, Rasul bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni umhi arba'in yawman nutfatan. Setiap dari kalian itu diproses oleh Allah 40 hari berupa nutfah. Summa yakunu alaqatan misal dzalika. Kemudian setelah 40 hari yang kedua menjadi alaqah. Alaqah itu sudah nempel ke dinding rahim ibunya, sudah mulai mengisap darah ibunya. Summa yakunu mudghatan misal dzalika. Kemudian sudah menjadi bentuk manusia mudghah, sudah ada hatinya, pada usia 40 hari ketiga. Kalau pengguguran masih 40 hari pertama itu masih belum termasuk pembunuhan. Tapi pengguguran sudah 40 hari ketiga termasuk pembunuhan. Terima kasih. Ada terakhir? Bapak Ibu baca istighfar. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله العظيم Bapak Ibu ingat dosa-dosa kita yang selama ini kita seringkali tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah ingat semua masa lalu kita yang seringkali mengabaikan Allah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Bacalah دعاء نبي يونس ketika Nabi Yunus bertobat kepada Allah ketika Allah menegurnya dengan dimakan ikan yang besar. Nabi Nus memohon ampun kepada Allah. Bacalah ini mudah-mudahan dengan doa ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu dan dimudahkan urusan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد kama yang li di wajhikal karim wa azim sultanik ya Allah terima kasih ya Allah engkau telah mengajarkan kami Al-Qur'an dengannya kami semakin yakin bahwa kami pasti akan dihisap olehmu ya Allah ya Rob jangan sampai kami pada saat dihisap olehmu kami masih membuat dosa ya Allah ya Allah bimbinglah kami agar kami istiqomah kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup. Jangan sampai waktu yang tersisa ini sia-sia kembali ya Allah. Sudah banyak masa lalu kami yang kosong, sia-sia. Sudah terlalu banyak dosa kami kepadamu. Kami malu ya Allah menghadapmu membawa dosa. Sementara engkau memberikan nikmat tak terhingga. Engkau mengurus kami setiap saat. Jantung kami didetakkan olehmu. Darah dialirkan dalam tubuh kami. Mata kami dibikin berkedip. Gigi engkau jaga sehingga kami bisa mengunyah makanan dengan sehat. Ya Allah semua ini nikmat-nikmatmu. Tapi kami tidak sebanyak itu amal kami. Terlalu sedikit amal kami kepadamu. Sementara nikmat-nikmat begitu banyak ya Allah. Kami seringkali keberatan membaca Al-Quran yang kau turunkan. Kami seringkali tidak sempat bangun di tengah malam. terlalu engkau menunggu kami. Ya Allah Entah sudah berapa banyak dosa kami. Ya Allah, sebelum kami tinggalkan tempat ini, mohon ya Allah, kau ampuni kami semua ya Allah. Sebelum kami keluar rumah ini, mohon kau sucikan dosa-dosa kami semua ya Allah. Engkau berjanji bahwa seorang yang datang ke majelis ilmu akan kau terima doanya. Hari ini, malam ini kami berdoa, mohon ya Allah, kau ampuni dosa-dosa kami. Kau ampuni dosa ayah ibu kami yang telah mengurus kami, yang telah menjaga kami saat kami tidak berdaya, saat kami tidak bisa mandi sendiri, saat kami tidak berpakaian sendiri. Kami dijaga, kami dirawat, kami belum sempat membalas kebaikan mereka, ya Allah. Mohon kau terima doa ini hadiah terbaik untuk ayah ibu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami semua yang hadir di tempat ini mohon kau ikat hati kami dalam cinta kepadamu. Ikat hati kami dalam iman kepadamu. Ikat hati kami dalam keindahan beribadah kepadamu keindahan di jalan dakwah di jalanmu ya Allah mohon kau mudahkan kami untuk istiqomah ya Allah semuanya baca istighfar astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim Ya Allah Mohon kau ampuni suami kami Jika dia bersalah Di antara suami kami yang masih hidup Berkah hidup mereka Di antara suami kami yang meninggal dunia Mohon kau ampuni mereka Ya Allah Mohon kau ampuni istri kami Dia telah berkorban untuk kami para suami jika kami berkata-kata kasar, mohon ya Allah, ajari kami agar menjadi suami yang lemah lembut kepada istri kami. Dia telah sabar berpisah dari ayah ibunya yang untuk menemani kami. Jadikan kami suami yang baik, ya Allah. Mohon ya Allah, kau bimbing kami. Ya Allah, jagalah anak-anak kami dari fitnah. Kami takut anak-anak kami rusak ahlaknya karena kerusakan media yang telah merusak akhlak-akhlak mereka. Mohon kau jaga anak kami jangan sampai mereka terjatuh dalam berzinaan. Ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, jika engkau cabut nyawa kami, mohon kau cabut nyawa kami saat kami membaca Al-Quran, saat kami sujud kepadamu, saat kami beribadah kepadamu, saat kami hadir di tengah pengajian, saat kami beramal soleh, ya Allah. Tolong cabut nyawa kami saat kami mati syahid, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jika engkau kumpulkan manusia nanti di akhirat, mohon ya Allah, kau kumpulkan kami bersama air ibu kami, suami dan istri kami, anak-anak kami semua, kerabat-kerabat kami, sahabat-sahabat kami yang mencintaimu di surgamu, ya Allah. Di surgamu, ya Allah. Di surgamu, ya Allah. Rabbana hablana من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bacalah doa kepada majelis Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Mohon yang belum hafal ikuti saya Karena kata Rasulullah Siapa yang baca doa bermajlis setelah majelis ilmu Allah akan mengampun dosa yang lalu.